Persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang selamat? Al-jamaah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Ketika di zaman Uthman, demikian pula sama. Al-jamaah kulluha. Mereka al-jamaah. Falamma qutila Uthman. Hingga ketika terbunuh Uthman radhiyallahu taala anhu al ikhtinaf wal bid'ah. Terjadilah perselisihan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa sara nasu ahzaban. Akhirnya manusia menjadi bergolongan-golongan. Jadi berhizib-hizib. Wa saru firqan. Jadilah mereka berfirqah-firqah. Faminan nasi man sabata 'alal haqqi. Di antara manusia ada yang kokoh di atas kebenaran. Inda awal taghyir, di awal perubahan. Wa qala bihi, mereka berkata dengan kebenaran. Wa amila bihi dan beramal dengan kebenaran. Wa da'an nas ilaihi dan mengajak manusia kepada kebenaran. Ikhwani fillah azakumullah artinya ahlul haq tidak hilang. Di zaman Abu Bakar al-jamaah kulluha. Di zaman Umar al-jamaah kulluha. Di zaman Utsman al-jamaah kulluha. Tetapi ketika sudah terbunuh Utsman oleh kaum pemberontak ahlul ahwa maka terjadilah pertikaian perpecahan menjadi bergolongan-golongan, menjadi beraliran-aliran atau menjadi berfirqah-firqah. Maka saat itu tidak lagi satu jamaah tetapi beberapa firqah-firqah. Apakah di antara golongan-golongan tersebut ada ahlul haq? Naam. Ada mereka-mereka minan nasi man sabata 'alal haqqi min awal at ada golongan yang tetap di atas kebenaran, istiqamah di atas kebenaran di awal-awal perubahan mereka istiqamah. Menegakkan kebenaran, mengajarkan kebenaran, berbicara dengan kebenaran, beramal dengan kebenaran, dan mengajak kepada kebenaran. Saat itulah perlu ada tamyiz. Saat itulah perlu ada tamyiz. Apa itu tamyiz? pembedaan. Seorang mengatakan kami muslim belum cukup. Muslim yang mana? Karena sekarang ada golongan Syiah Rafidah. Ada golongan Khawarij. Ada golongan Qadariyah di Kufah. Kamu yang mana? Enggak ada nama tertentu kecuali mereka berkata pokoknya kami ikut bersama para sahabat yang pertama bersama Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Di sanalah barakallahu fikum dikenal dengan istilah pengikut sahabat atau pengikut salaf atau pengikut sunnah. Barakallahu fikum. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala di dalam syarahnya قوله هكذا الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان كتب اليوم في حياة الصحابة والتابعين كان المخالفون مختفين مندسين di zaman para sahabat di zaman Abu Bakar wa Umar wa Uthman para mukhalifun orang-orang yang melisihi sunnah Ada, bukan tidak ada. Ada. Bahkan di zaman Rasul saja ada munafikin. Bukan begitu? Tetapi mereka muhtasin, tersembunyi. Mundasin, menyusup di tengah-tengah kaum mukminin. Menyusup di tengah-tengah manusia, mundasina bainan nas. Al-qadariyah wa ghairihim. Wadhalika liquwatil Islam. Mengapa demikian? Karena Islam masih kuat kokoh. Wa kuatil muslimin, musliminnya juga masih kuat kokoh. Maka munafikin hanya berbisik-bisik tidak terdengar suaranya. Ila andasal yahudu rajulan yahudiyan minal yaman yuqalu lahu Abu Sauda hingga ketika muncul seorang Yahudi dari Yaman yang dijuluki dengan panggilan kunya Abu Sauda yang namanya Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Ja'il madinah orang ini datang ke Madinah menampakkan keislaman di zaman Utsman ibni Affan. Berpura-pura Islam. Tetapi setelah menjadi muslim, dia mulai berbicara tentang kekurangan-kekurangan Utsman, mengkritik penguasa. Berarti kritikan terhadap penguasa itu sunnahnya siapa? Sunnahnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Wajah ja'ala Utsman fil majalis. Di setiap majlis-majlis dia menjelekkan Utsman. Mencerca Utsman. Mengkritik Utsman ila akhirih. Dan ini barakallahu fikum yang disebut dengan provokasi. Provokasi inilah yang dikatakan dengan namimah. Orangnya disebut namam, tukang namimah, penyebar gosip, penyebar berita-berita untuk mengadu domba. Wa yufsidun namam fil yaumi namam akan merusak pada satu saat saja fis bisa merusak apa yang tidak dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Namam akan merusak lebih dahsyat daripada para tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir merusak paling-paling hanya memisahkan antara suami dan istri dengan katanya jimat-jimat pengasian dan sebagainya. Allah katakan, yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Mereka memisahkan antara suami dengan istrinya, antara istri dengan suaminya. Itu kerjaannya para tukang sihir. Tetapi Namam bukan hanya memecah memecah belah rumah tangga, tetapi Namam memecah belah sebuah negara besar menghancurkan sebuah negara. Dengan apa? Dengan yang namanya namimah, provokasi. Maka mulailah Abu Sauda Abdullah bin Saba al-Yahudi menyebarkan gosipnya, menyebarkan kedustaan, menyebarkan cercaan-cercaan kepada Uthman bin Affan. Liannahu da'a al-Islam khid'atan dan didengar ucapannya. Mengapa didengar ucapannya? Karena dia mengaku Islam. Khid'atan. Ternyata itu sebagai tipuan. Tuma akhada yanfutu sumumahu fil majalisi. Mulailah dia menebarkan racunnya di majlis-majlis. Majlis-majlisnya dihadiri oleh para sufaha, para awgad, para juhal, gawgaiyun, tartarun, ila akhiri wa amthaluhum. Ini yani orang-orang sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang awam yang nggak ngerti ilmu, awgad, orang-orang jelek, preman-preman pasar, centeng-centeng pasar, ahli maksiat, juhal, orang-orang yang bodoh, para pengangguran, wa amsaluhum dan yang semisal mereka. Maka dimulai dipanas-panasi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Siapa yang direkrut? Hah? Yang direkrut juhal. Awam menas. Orang-orang jelek. Orang-orang rendahan. Pengangguran dan demikianlah yang sering terjadi. Yang namanya provokasi paling laku di kalangan mereka pengangguran. Paling laku di kalangan mereka orang-orang yang bodoh. Wa ma'udun nasi au kathiru minan nasi yahuna sabba wal qila wal qal dan kebanyakan manusia atau sebagian manusia atau di antara manusia ada yang suka ada yang suka mendengarkan gosip, berita dusta. Ada yang senang yang dijuluki sama'una lahum. Wa minkum sama'una lahum. Kata Nabi di antara kalian ada tukang dengarnya. Kalau saja munafikin itu berbicara, nggak ada yang dengar, akan berhenti berbicara. Kalau munafikin berbicara dengan berbagai macam syubhat, nggak ada yang dengar, nggak laku, berhenti dia. Akan berhenti sendiri. Tetapi sayangnya di antara kalian ada sama'una lahum. Ada tukang dengernya. Maka mereka semangat. Melihat tukang dengernya pada mendengarkan dengan khusyuk. Demikian pula ketika belum bin Sabah memberikan atau menyebarkan gosip-gosip ada yang memang yahwunasab menang suka untuk mendengarkan yang seperti itu mendengarkan sabba wal qila wal qal mendengarkan sumpah serapah cercaan-cercaan berita-berita dusta dongeng yang dibuat-buat tuduhan-tuduhan kosong fajtama'u alai maka berkumpullah sekian banyak orang yang sama-sama menyimpan dendam kepada penguasa. Penguasa tidak adil, penguasa lebih mementingkan sukunya sendiri. Penguasa hanya berbicara tentang dirinya. Penguasa hanya memperkaya dirinya. Penguasa tidak memperhatikan kita ila akhirnya. Walamma fatina lahu turida minal Madinah. Ketika sudah diketahui gerakan sabaiyah, gerakan Abdullah bin Sabah ini ketahuan maka diusir dari Madinah. Diusir dari Madinah dia berjalan ke Mesir. Dahaba ila Mesir. Wa wajada qaryatan fi Misr masyhuratun bisyiqaqi fanghamasa fiha. Di Mesir dia dapati satu desa yang penduduknya memang orang-orang yang masyhur atau masyhuratun bisyiqaq. Terkenal mereka tukang bertikai. Syiqaq, pertikaian, permusuhan, yakni orang-orang yang keras dan kasar yang sering bertikai. Kaum pemarah. Ya. Maka Abdullah bin Sabah masuk ke sana. fiha Hidup tenggelam di sana. Wa nashara sumumahu fiha dan mulai menyebarkan racunnya di sana. Khalifah begini, khalifah begitu. Saya dari Madinah. Saya tahu sendiri. Saya melihat sendiri ila akhirih. Utsman begini, khalifah begitu. Faja'u ila Utsman. Sabba Utsman. Dia mencerca Utsman Thumma fin nihaya takunu minhum isabatan ma'aha silahun wa quwwah. Akhirnya dari Mesir itu, dari desa tersebut, dia memiliki pengikut yang bersenjata. Artinya karena mereka biasa memakai pedang-pedang mereka, kekuatan-kekuatan mereka. Fajau ila Utsman. Maka mereka datang menuju tempat Utsman bin Affan ya tariduna alaih dengan alasan ingin protes. Ingin protes atas ketidakadilan. Protes kepada penguasa yang dianggap nepotis, mementingkan sukunya. Yang dianggap korupsi, menggelapkan uang negara. Yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu. yukhti'unahu menganggap khalifah salah. Maka kita berangkat untuk menegakkan keadilan. Lihat bahasanya. Ya. Bahasa yang indah menegakkan keadilan. Kita berangkat ke Madinah untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengingkari kemunkaran. Kita berangkat ke Madinah untuk meluruskan khalifah kita, semangat-semangat yang katanya sebagai ingkaran munkar tetapi dengan cara yang salah dengan kekuatan dengan senjata kepada penguasa Fa Utsman radhiyallahu taala anhu ajabahum wa dahadha syubahahum Utsman bin Affan menjawab jawaban terhadap mereka apa yang dikatakan oleh kalian, aku jawab. Apa? Mengapa engkau memiliki pakaian lebih besar daripada kain yang dibagikan kepada rakyat? Dijawab bahwa itu adalah haknya keluargaku. Aku sambungkan dengan milikku. Apalagi yang kalian tuduhkan, engkau begini, dijawab satu persatu oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu masih selamat. Raja'u. Mereka pulang. Summa talawamu fit tariq. Maka di jalan saling salah menyalahkan. Kamu menuduh nggak benar. Kamu yang mengatakan duluan. Tidak bisa. Saya dari dia. Ila akhirnya. Wa qalu syai'an. Kata mereka, kami sungguhnya tidak mengetahui sedikit pun tentang Utsman. Fumaraja'u ila Utsman. Maka mereka kembali dengan tambahan orang-orang yang mengikutinya dengan pengurangan sedikit dari orang-orang yang menyadarinya. Yang sadar bahwa dia tertipu mulai berkurang. Tetapi justru yang ikut lebih banyak lagi. Wahasaruhu fi baitihi. Mulai dikepung Utsman. Pokoknya mereka bertekad dia harus turun dari kekuasaannya. Kalau tidak, kami akan paksa untuk turun. Kalau tidak, kami akan bunuh dia. Ini tiga tuntutan mereka, para sarsarun. Tiga tuntutan para pemberontak. Menyatakan kalau tuntutan pertama diturutin dia mundur, selesai urusan. Kalau tidak, kami akan paksa turun. Kalau tidak, akan kami bunuh. Qala hasaruhu fi baitihi wa sahabatu aradu an yudafi'u 'anil khalifah. Sedangkan para sahabat yang masih hidup, yang masih tersisa, mereka ingin menjaga khalifah dan ingin membela khalifah. Mereka berangkat dan anak-anak mereka dikerahkan. Anaknya Ali bin Abi Thalib anaknya Umar bin Khattab, anaknya sekian banyak para sahabat. Mereka berdatangan pada Utsman dan menjadi tameng hidup di rumah Utsman, menjadi tameng hidup. Walakin Utsman naha an dzalika khasyatal fitnah. Mereka para sahabat ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, perintahkan kami untuk menghalau mereka, menyerang mereka agar mereka pergi. Kata Utsman, "Jangan. Aku khawatir akan terjadi fitnah pertumpahan darah." Khasyata safkid dima yang dikhawatirkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu adalah safkud dima, pertumpahan darah. Nahahum an dzalik, maka Utsman melarang, jangan, jangan, jangan ala amalin anna masalah fiha muhawarah wa muraja'ah. Karena beliau punya harapan, punya amal. Apa harapannya? Masalah ini bisa didiskusikan, bisa dimusyawarahkan, bisa dirujuk kembali. Sebagaimana kemarin mereka pulang kembali. Yuridu an yuqni'ahum. Beliau ingin membuat mereka qana'ah, membuat mereka puas. Walakinnahum lamma ra'au annahum lam yudriku syai'an bil hujjati qafazu alaihi bil lail. Tetapi ketika mereka melihat para pemberontak ini atau para demonstran-demonstran ini, ketika mereka melihat bahwa mereka tidak mendapatkan sesuatu dan tidak berhasil mendapatkan tuntutan-tuntutannya dengan hujah-hujah dalam tanda petik tentunya yang mereka anggap sebagai hujah, sebagai bukti-bukti Qafazu alaihi laili wan nasu Mereka menaiki tembok-tembok rumah Utsman. Di malam hari. Dalam keadaan manusia sebagiannya tidur. Wa qataluhu dan mereka membunuhnya. Dan disebutkan dalam rincian riwayatnya mereka bukan hanya membunuh mereka mengambil harta benda, mereka mengambil apa yang mereka bisa curi, bisa mereka rampas, menjarah. Apakah itu ingkar munkar? Apakah itu yang dinamakan dengan jihad? Apakah itu yang dinamakan dengan menegakkan keadilan? Tidak sama sekali. Rampok. Jelas rampok. Menaiki tembok masuk di rumah yang di sana ada wanita-wanita yang bukan mahram. Itu naudzubillah. Tidak dilakukan kecuali oleh para perampok. Ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, yaitu jiwa seorang muslim, apalagi seorang khalifah, apalagi seorang sahabat, apalagi seorang yang paling afdal setelah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ikhwan ibn naazakumullah lama ra'au anna syubhat syubhatahum saya ulangi lama ra'au anna syubhatihim dahidah wala qabula laha ketika mereka melihat syubhat-syubhat mereka tidak diterima dan syubhat-syubhat mereka sama sekali tidak bisa membawakan hasil intahazul fursah fi ghaflah mereka mencari kesempatan di kelalaian. Wa aglabun nas fil haji, kebanyakan manusia sedang haji. Kata itu musim haji. Wan nasu fil Madinah kanu imina wa aminin. Sedangkan di Madinah mereka dalam keadaan tidur, merasa aman, tidak mungkin kaum muslimin akan membunuh kaum muslimin. Dengan husnudzan ala anna al-mas'ala fiha muhawarah wa muraja'ah mereka menganggap bahwa nanti akan ada pembicaraan, akan ada diskusi, akan ada muhawarah. Ternyata yang terjadi malam-malam mereka menjebol rumah Uthman, menaiki tembok rumah Uthman. Qabbahahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka. Fi baytihi. wa qataluhu syahida. Akhirnya mereka berhasil membunuhnya. Syahid radhiyallahu taala anhu. Wa huwa yatlul Qur'ana wa ma'ahu mushaf. Dan beliau dalam keadaan terus membaca Quran tidak mengadakan perlawanan. Istrinya yang ingin melindungi suaminya dengan tangannya ikut tertebas dan terpotong tangannya dengan pedang-pedang mereka. Na'udzubillah min dhalik. Kejahatan para khawarij yang pertama hatta sala damuhu 'alal mushaf maka meneteslah darah Utsman ke mushaf yang dibacanya. Fahina idin hadatsatil fitnah dan saat itulah terjadi fitnah dan dimulainya fitnah. Persis sebagaimana berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan ketika pedang-pedang kaum muslimin telah mengenai sesama kaum muslimin lam yurfa ila yaumil qiyamah maka enggak akan terangkat lagi sampai hari kiamat pedang-pedang kaum muslimin ketika sudah mengenai sesama muslimin maka enggak akan terangkat lagi ila yaumil qiyamah maknanya fitnah dimulai dan akan terus berlanjut setelah terbunuhnya Utsman ada pemberontakan setelah pemberontakan ada peperangan ada perang Siffin, ada perang terus. Tidak berhenti. Setelah zaman khilafah masih ada pemberontakan di sana, pemberontakan di sini. Ada sekian puluh pemberontakan sepanjang sejarah Islam. Dan ikhwani fidina azakumullah, apakah berhenti? Tidak. Sampai khilafah sudah hancur berkeping-keping. Hingga sudah tidak ada lagi di muka bumi ini yang namanya khilafah masih terjadi pembunuhan muslimin melawan muslimin. Masih terjadi pertikaian sesama kaum muslimin, pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allahumma illa. Sebuah negara yang Masya Allah berlandaskan Quran wa sunnah dengan bendera la ilaha illallah dan hukum yang berlaku hukum Islam, syarat Islam. Yaitu di Saudi. Itu pun masih dijelekkan, disalahkan oleh sekian banyak muslimin di seluruh dunia. Ajib. Lam yurfa abada. Ketika pedang kaum muslimin sudah mengenai kaum muslimin, maka nggak akan terangkat lagi selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ودعا هذا الخبيث أن الخلافة لعلي هذا الخبيث Abdullah bin Saba menganggap mengaku-ngaku juga dengan dusta bahwa khilafah harusnya milik Ali bin Abi Thalib. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan pula Utsman. Wa annaha laysat li Abi Bakrin wala li Umar, wala li Uthman. Wa ma hiya li Aliin. Harusnya khilafah itu adalah untuk Ali. Wa anna Aliyan huwa wasiyu Rasulullah SAW. Bahwasanya Ali adalah penerima wasiat dari Rasulullah SAW. Mulai berdusta dengan sekian banyak kedustaan-kedustaan sekitar wasiat. Madda'a hadha Qala wa anna ula'i zalamul khilafah. Masih ditambah lagi oleh Abu bin Sabah. Berarti mereka ini Abu Bakar wa Umar wa Uthman zalamul khilafah, mendolimi Ali bin Abi Talib mendolimi ahli bait, mendolimi keluarga dekat Rasulullah. Wa akhaduha tisaban min Ali. Mereka mengambil dengan paksa, merampas dari Ali bin Abi Talib Ikhwan ibn a'azakumullah. Gambaran bagi mereka-mereka yang hatinya rakiq, hatinya apa itu melankolis, mudah sedih, mudah kasihan dan sebagainya, akan terpengaruh. Padahal dusta. Berarti keluarga Nabi, keluarga Rasul didolimi oleh mereka-mereka ini. Anak Rasulullah Fatimah dikucilkan. Dan diberi warisan. Padahal Nabi yang menyatakan bahwa harta Rasul tidak diwariskan. Tetapi digambarkan dengan dramatis. Didramatisir oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Akhirnya muncullah pembela-pembela yang mengaku kami membela ahlul bait. Kami membela haknya Ali. Kami membela haknya seorang wasi. Dari para pengkhianat-pengkhianat. Maksudnya para sahabat. Dianggap perkhianat. Astagfirullah. Wal ajib. Anna Aliyan radhiyallahu ta'ala an. Madda'a hadha. Anehnya. Ali bin Abi Thalib sendiri tidak mengatakan seperti itu. Tidak mengaku-ngaku sebagai wasi. Akulah yang diberi wasiat. Akulah yang diamanati untuk khilafah. Akulah yang ditunjuk untuk pengganti. Gak ada ucapan itu. Sama sekali. Walau talaba bil khilafah. Dan bahkan tidak meminta. Untuk jadi pemimpin, untuk jadi khalifah. Bahkan nanya saja nggak mau. Ketika Rasulullah SAW akan wafat. Beberapa tokoh-tokoh Quraisy melihatnya dari matanya. Kemudian keluar dan mengambil tangan Ali bin Abi Thalib. Aku lihat dari kedua mata Rasulullah SAW. Aku melihat kematian. Maksudnya udah melihat tanda-tanda kematian. Arul maut. Sekarang kalau engkau tidak memintanya, dan menanyakan khilafah setelahnya siapa penggantinya engkau nggak akan diberi nantinya kata Ali tidak aku tidak mau menyampaikannya dan aku tidak mau bertanya tentangnya ditolak oleh Ibn Abi Talib padahal sudah ada yang berkata kepadanya arwal maut fi wajhi Rasulillah aku melihat kematian di wajah Rasulullah SAW segeralah bertanya kepada siapa khilafah ini diberikan Ikhwan bin a'azakum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ali tidak mau. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada cerita yang terbalik 180 derajat? Bahwa Ali ambisi, Ali marah, Ali tersinggung, Ali menyendiri, Ali tidak mau bertemu dengan siapapun karena marah kepada seluruh para sahabat. Ajib. Kalau Ali berkata, Kala Rasulullah," Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata, niscaya sahabat semua percaya. Iya kan? Kenapa nggak mau ngomong? Kalau memang iya. Nggak mungkin yang demikian terjadi. Wala bil khilafah. Dan Ali pun tidak menuntut. Di zaman Abu Bakar tidak menuntut. Di zaman Utsman tidak menuntut. Di zaman Umar tidak menuntut. Apakah ada riwayat Ali bin Abi menuntut di zaman Abu Bakar atau Umar atau Utsman? Tidak ada. Kalau saja seorang Ali bin Abi Thalib anak paman Rasulullah SAW menuntut kepada Abu Bakar atau Umar menentang dan seterusnya akan ada riwayatnya bukan sedikit akan ada riwayatnya mutawatir. Mengapa? Karena itu berita besar disaksikan oleh orang banyak, maka akan ada riwayatnya dari banyak orang, an kasir, an kasir, an kasir. Dari sekian banyak orang, ke sekian banyak orang, ke sekian banyak orang, sekian banyak orang, dan itu yang namanya apa? Mutawatir. Karena ini berita besar. Tapi toh nggak ada berita itu. Yang ada malah sebaliknya. Yang mutawatir. Dari Ali bin Abi Thalib justru kalimat la yufadziluni ala Abi Bakrin wa Umar illa jallatuhu hajal muftari. Tidaklah didatangkan kepadaku seorang yang mengangkat aku lebih di atas Abu Bakar dan Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Maka kalau ada orang yang berkata seperti itu dicambuk, dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib 80 kali cambukan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Itu riwayatnya sangat banyak. Kesir. Dari Ali bin Abi Thalib. Kalau mau ditambah dengan lafat-lafat yang berbeda dengan hadis-hadis yang berbeda tetapi bermuara sama, mutawatir secara makna. Artinya secara makna Ali bin Abi Thalib tidak menentang bahkan menerima khilafah Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Barakallahu fikum. Itu sebuah ijma'. Sebuah kesepakatan para sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Ijma' kesepakatan para sahabat memilih Umar. Ijma' kesepakatan para sahabat membayat Utsman. Dan itu diketahui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka siapa yang menyelisihi ijma' berarti dia keluar dari al-jamaah. Kalau keluar dari al-jamaah maka mereka lah yang terancam dengan ancaman azab. Api neraka. Karena Nabi menyatakan yang selamat adalah ana wa ashabi. Kulluhum finnar. Semua mereka dalam neraka. Kecuali satu al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Maka termasuk yang selamat adalah yang mengikuti ijma'nya para sahabat. Ijma'nya muhajirin wal ansar. Ijma'nya seluruh masyarakat di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Uthman. Alhamdulillah. Man syadza syudza finnar. Siapa yang jeleneh, jeleneh dalam neraka. Assalamualaikum Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.